dalam percakapan sehari-hari di rumah mana yang lebih afdal antara jazakallahu khairan dengan barakallahu fikum naam dengan tayyib semuanya bagus ya selang-seling aja